tafsir Juz Amma yang merupakan karya Fadilatus sah Muhammad Ibn Salah al rahimahullahu ta'ala Kita sampai di penghujung surat Abasa yaitu faida jaatis sohoh dan seterusnya. Sebelum kita bacakan tafsiran-tafsiran beliau terhadap beberapa ayat yang terakhir ini, maka insya Allah akan kita bacakan beberapa ayat tersebut dan kemudian kita akan juga langsung membacakan surat At-Takbir ayat ke-1 sampai dengan yang ke-14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفره ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش خشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت وإذا السخف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت Kemudian di bagian akhir surat Abasa setelah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita berbagai macam kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita dan bahwa itu adalah sebagai mata sebagai pemenuhan kebutuhan untuk kita dan juga untuk binatang ternak kita maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya terhadap adanya satu hari yaitu satu hari yang sangat-sangat menakutkan dialah hari kiamat lebih-lebih lagi adalah bagi orang yang banyak berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala datanglah suara yang sangat memekikkan telinga, menyakitkan telinga. Yaitu maksudnya adalah yaumul qiyamah. Maka pada saat itu yauma yafirul mar'u min akhihi setiap orang akan lari meninggalkan saudaranya. Baik saudara ini saudara sekandung, seayah seibu atau saudara seibu saja atau saudara sebapak saja. Yang mereka ini adalah orang-orang yang juga sangat dekat dengan dirinya namun akan ditinggalkan pada saat itu. Wa ummihi wa abi dan bahkan orang yang sangat berjasa dan paling berjasa setelah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya kepada seorang manusia pun ketika itu akan ditinggalkan. Dan masuk ke dalam kata-kata um ini adalah selain ibu secara langsung itu maksudnya adalah ibu kandung maka ke atasnya nenek ya buyut dan seterusnya ke atas demikian juga makna daripada abi ya bapak ini bisa bapak langsung itu artinya bapak kandung atau kakek itu namanya bapak yang terselang dan seterusnya ke atas wasahibatihi dan bahkan orang yang senantiasa menemani kehidupannya setiap saat itu pun akan dia tinggalkan. Wabani dan juga anak-anak yang merupakan penyejuk kehidupannya pun akan ditinggalkan. Padahal mereka-mereka semuanya itu adalah orang-orang yang terdekat dengan dirinya. Orang-orang yang senantiasa mengelilingi kehidupannya. Orang-orang yang senantiasa memberikan penyemangat untuk menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Namun demikian mereka akan ditinggalkan. Nah, kenapa mereka itu akan ditinggalkan? Maka sebagian para ulama mengatakan karena orang tersebut yaitu orang yang meninggalkan meninggalkan bapak, ibu, saudara, anak-anaknya sangat khawatir ketika itu akan dituntut oleh mereka semuanya. Ya akan dituntut terhadap berbagai macam perbuatan-perbuatan yang menunjukkan tidak ataupun kurang bertanggung jawabnya dan kurang di dalam memenuhi apa yang menjadi hak-hak mereka. Dan kita pun boleh jadi sekarang bisa merasakan sebagai seorang anak misalnya bahwa kita memiliki tanggung jawab kepada orang tua. Demikian juga sebagai seorang tua kita pun memiliki tanggung jawab kepada anak-anak kita. Sebagai seorang saudara, dia memiliki tanggung jawab kepada saudaranya yang lain. Nah, setiap kita di dalam menjalankan menunaikan tanggung jawab-tanggung jawab yang Allah Subhanahu wa taala embankan di atas pundak kita itu terkadang tidak bisa kita lakukan dengan sempurna dan bahkan kita tidak bisa melakukan sekalipun itu adalah yang merupakan kewajiban bukan merupakan sunnah yang kewajiban saja terkadang ya, tidak bisa kita lakukan dengan sempurna sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya kehendaki Nah mengingat begitu banyak kekurangan-kekurangan yang kita lakukan kepada mereka-mereka yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan Di dalam akhir Eh, surat tadi maka kemudian setiap orang itu akan meninggalkan orang-orang yang dikhawatirkan nanti akan menuntut dirinya. Faktor yang lain kenapa kemudian orang itu akan berlari meninggalkan saudaranya. Ya, ini memiliki makna karena sungguh ketika itu orang itu sangat-sangat sibuk dengan urusannya dirinya sendiri tidak sempat lagi untuk memikirkan urusan orang lain. Ya, maka likulli mri'in minhum yauma idin sya'nu yughni. Setiap manusia pada hari itu sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Sehingga satu saat di dalam satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keadaan tentang sibuknya manusia ketika itu tentang begitu besar urusannya pada pada hari itu. Sehingga seseorang itu tidak akan sempat dan tidak akan berpikir terlintas pun tidak ya untuk melihat memandang aurat lawan jenisnya. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Innakum tusyaruna yaumal qiyamah." khufatan uratan ghurlan dalam sebagian lafaz dikatakan buhman Sesungguhnya kalian nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak berpakaian sama sekali, dalam keadaan belum dikhitan, dalam sebagian lafaz dikatakan dalam keadaan tidak membawa sesuatu bekal pun. Maka kemudian Ibunda Aisyah radhiyallahu taala tatkala beliau menjawab peringatan Rasulullah yang satu di antaranya beliau katakan kalian akan dikumpulkan dalam keadaan telanjang bulat. Maka kemudian beliau bertanya, "Ar-rijalu wan nisa'u duru ba'dhum ila ba'd?" Lelaki, para lelaki dan para perempuan mereka akan saling pandang memandang antara satu dengan yang lainnya. Maka langsung kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-amru a'dhamu min ayyan dhura ba'duhum ila ba'd." Ketahuilah wahai Aisyah bahwa perkara pada saat itu sangat besar sehingga seseorang tidak sempat dan tidak terfikir sedikit pun untuk melihat aurat lawan jenisnya. Ini keadaan yang sangat dahsyat yang mungkin bagi para akhwat dan umahat yang sempat merasakan guncangan yang dahulu ya, sekitar tahun 2006 mengguncang Jogja dan sekitarnya. Itu ketika terjadi gempa. Sungguh guncangan yang belum seberapa. Belumlah sampai membalik yang atas di bawah. Belumlah sampai menyebabkan gunung-gunung itu berterbangan. Itu pun sudah menjadikan manusia kalang kabut menjerit, berteriak ke sana kemari ada orang bilang begini maka langsung panik dan terpengaruh. Ada orang bilang begitu pun langsung panik dan terpengaruh, lari ke sana kemari. Ini hari yang ada guncangan dan guncangan tersebut belum seberapa. Seperti apa lagi nanti kemudian tatkala Allah Subhanahu wa taala betul-betul telah menggoncang dunia ini dengan guncangan yang sangat keras. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengguncang bumi dengan guncangan yang sangat wa akhrajatil ardu asqalaha dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan kepada bumi untuk mengeluarkan apa yang mereka kandung dan seterusnya yaitu pada hari kiamat nanti. Tentulah bahwa hari itu hari yang akan menjadikan sebab sebagaimana kata Rasulullah tadi seseorang sama sekali tidak pernah e, terbersih di dalam dirinya untuk bernikmat melihat aurat lawan jenisnya. Nah, maka pada hari itu manusia akan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah manusia-manusia yang memiliki wujuh, wujuhu yauma idim musfirah, yaitu manusia yang mereka ataupun yang wajah-wajah mereka pada saat itu, pada hari itu dalam keadaan berpingar-pingar, gembira, ceria, bahagia. Dan dialah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang ketika di dalam kehidupannya di dunia mereka menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan menjauhkan dirinya dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya karena dorongan keimanan yang ada di dalam hatinya sehingga mereka akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa yang tidak pernah dirasakan sebelumnya dhahikah mereka tertawa maksudnya mereka kemudian senyum senyum lebar menganga karena kebahagiaan yang ada di dalam diri-diri mereka. Mereka mustabsyirah bertambah lagi kebahagiaannya karena pada saat itu mereka mendapatkan kabar-kabar gembira dari para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk menyampaikan kabar gembira tersebut kepada orang-orang yang beriman kepada calon-calon penghuni surga sehingga para malaikat ini pun mengucapkan kepada mereka salamun alaikum ya keselamatan mudah-mudahan tetap atas kalian dan kelompok yang kedua adalah orang-orang yang wajahnya <clears throat> ghabarah alaiha ghabarah orang-orang yang wajahnya dipenuhi dengan debu kusut muram jelek tarhaquha kotoroh dan disambar dengan kegelapan sehingga muka mereka adalah muka yang kusut hina menunjukkan kesedihan yang luar biasa siapakah mereka mereka adalah ulaika humul kafaratul fajarah yaitu mereka itu adalah orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir, orang-orang yang tatkala menjalankan kehidupan mereka di dunia tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada Rasulnya, tidak mau menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan tatkala mereka mati dalam keadaan tidak memiliki keimanan meskipun sebiji zarah di dalam dirinya. Dan fajaroh dan mereka adalah orang-orang yang banyak melakukan kedurhakaan, kemaksiatan, kedoliman dan seterusnya. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semuanya dari azabnya yang sangat pedih sehingga kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan orang-orang yang wujuhum musfirah itu orang-orang yang wajahnya ceria, wajahnya menampakkan kegembiraan, kebahagiaan dan mulut mereka menampakkan senyumnya yang lebar. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya ke dalam jannahnya yang penuh dengan kenikmatan. Kemudian kita masuk kepada surat berikutnya yaitu surat At-Takwir. Maka Allah Subhanahu wa taala memulai surat ini dengan idzasyamsu quwirat. Tatkala matahari itu digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Matahari yang sebegitu besarnya itu nanti akan dikurung oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Sebagaimana tatkala kita ia menggulung aimamah yaitu kain yang dililitkan di atas kepala. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika itu menjadi satu-satunya raja. Tidak ada raja lagi selain Allah, tidak sebagaimana ketika di dunia. Boleh jadi ketika seseorang diingatkan tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka mereka lebih senang kemudian membanggakan raja-raja mereka, pemimpin-pemimpin mereka. Orang-orang yang dirasa memenuhi kebutuhan mereka, mereka banggakan. Namun pada saat itu kerajaan yang sesungguhnya hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala fa'alul lima yurid akan melakukan setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Satu di antaranya adalah matahari yang selama ini memberikan kehangatan kepada kita dengan sebab sinarnya, panasnya maka kemudian tumbuhlah berbagai macam tetumbuhan. Kita pun mendapatkan berbagai macam kemanfaatan, terang dan yang lainnya. Namun pada saat itu Allah Subhanahu wa taala akan menggulungnya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan cahayanya, maka menjadilah gelap gulita kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan penerangan kepada mereka. Dan kemudian matahari ini akan Allah Subhanahu wa taala lemparkan ke dalam neraka jahanam. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi khasabu jahannam." Sesungguhnya kalian kalian itu orang-orang yang ingkar kepada Allah wa ma ta'budun dan sesembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah maka mereka itu adalah menjadi bahan bakar neraka jahanam menjadi bahan bakar neraka jahanam maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita tentang keadaan neraka jahanam ya sebagian keadaan neraka jahanam yang Allah Subhanahu wa taala sudah nyalakan dengan panas yang luar biasa dan kemudian Allah masih menambah lagi dengan matahari. Tentunya tidak bisa kita bayangkan matahari yang saat ini dengan kita jaraknya sangat-sangat jauh itu pun terkadang panasnya luar biasa. Maka bagaimana lagi tatkala nanti matahari akan disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala? dengan api neraka. Dan kemudian masih ditambah dengan bebatuan dan manusia sebagai bahan bakarnya. Seperti apa lagi itu panasnya? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari panasnya neraka jahanam. Summa antum laha waridun. Kemudian kalian itu orang-orang kafir pasti akan masuk ke dalamnya. Namun Allah Subhanahu wa taala kemudian mengecualikan mengecualikan sesuatu yang disembah selain Allah. Namun kemudian mereka tidaklah ridho dengan sesembahan yang ditujukan kepada mereka. Maka mereka tidak akan dijadikan sebagai bahan bakar neraka jahanam. Karena di antara sesuatu yang disembah selain Allah itu ada yang ridho namun ada yang tidak ridho. Yang ridho contohnya Fir'aun laknatullah alaih. Bahkan bukan hanya ridho, minta untuk disembah. Namun di sana ada sesuatu yang disembah dan Allah namun tidak ridho. Contohnya siapa? Isa bin Maryam. Isa bin Maryam sungguh tidak ridho dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani yang menyembah beliau sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Pada saat Abdullah bin Sabah sebagai muassis sebagai pendiri agama Syiah Rafidhah yang mengajak bala tentaranya untuk menghadap kepada Ali dan kemudian menyatakan bahasanya Ali adalah Allah, bahasanya Ali adalah Tuhan. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala sangat-sangat marah. Maka pada saat itu Ali bin Abi Thalib kemudian menghukum mereka. Ya, menghukum dengan cara membakar mereka. Ya, dengan cara membakar mereka. Namun dasar orang yang memang Allah tidak berikan hidayah. Justru tatkala Ali membakar mereka maka semakin yakinlah mereka bahwasanya Ali itu adalah Tuhan. Kenapa? Karena bahwa tidak ada sesuatu pun yang menghukum pihak lain dengan cara membakar kecuali dia adalah Tuhan. Ya, maka kemudian semakin mantaplah mereka ketika mereka dibakar, ya, dihukum dengan cara dibakar oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Namun gembongnya ternyata malah lari, meninggalkan uh, para bala tentaranya dalam keadaan dihukum oleh Ali bin Abi Thalib. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun la yasmauna hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun." Dan sesungguhnya orang-orang yang telah mendahului mereka dalam keadaan melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang mereka itu kemudian disembah-sembah la yasmauna hasisa Mereka ini sedikit pun tidak akan mendengarkan suara gemuruhnya neraka jahanam. Tidak akan pernah mendengarkan ya suara neraka jahanam yang dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka tidak dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Ya berbeda dengan orang-orang yang disembah, namun mereka ridho maka mereka bukan hanya mendengarkan bahkan mereka akan dibakar oleh Allah Azza wa Jalla. Dan bahkan Allah kemudian menjelaskan kebalikannya. Justru mereka ini akan bisa memenuhi apapun yang menjadi keinginan diri-diri mereka. Mereka menginginkan apapun di dalam surga maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang mereka minta. Dan setelah itu khalidun mereka dalam keadaan kekal abadi di dalam surga. Wa idzan nujumun kadarat. Ya. Dan tatkala pepintangan itu berjatuhan, di mana hal ini ditafsirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kadarat bermakna intasarat ya wa idal kawakibun tasarot yaitu pada saat pebintangan itu saling berjatuhan bertabrakan antara satu dengan yang lainnya tidak bisa kita bayangkan berbaurnya bintang bertabrakannya bintang berjatuhannya bintang yang sekarang ini seandainya kita melihat satu bintang jatuh, takjubnya luar biasa. Pada saat itu bukan hanya satu, Bebintangan semuanya akan Allah Subhanahu wa taala jatuhkan, meninggalkan tempat mereka masing-masing. Wa idal jibalu suyirat dan tatkala gunung-gunung ketika itu diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain padahal kita tahu bahwa gunung adalah satu di antara benda makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat kuat. Yang gunung-gunung ini menjadi pasak di muka bumi ini. Menjadi penghalang derasnya hembusan angin. Yang mereka besar lagi tinggi. Namun pada hari kiamat nanti Maka kegunungan ini akan Allah subhanahu wa ta'ala perjalankan Berpindah dari satu tempat Ke tempat yang lainnya Bahkan ketika itu Kegunungan itu laksana Fata Morgana Berterbangan Seperti seandainya kita melihat Kertas yang berhamburan Itulah gambaran pada saat itu Tentang keadaan gunung Padahal gunung adalah benda yang sangat besar, sangat tinggi dan sangat berat. Wa idal isyaru dan pada saat unta-unta betina yang sedang hamil dalam keadaan hamil yang sudah tua yang ketika itu itu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa unta itu merupakan simbol kekayaan seorang. Semakin banyak untanya maka akan tampak bahasanya dirinya adalah orang yang semakin kaya. Lebih-lebih lagi tatkala unta ini sedang dalam keadaan bunting dan buntingnya pun sudah besar mendekati kelahirannya. Maka tuannya tentunya akan semakin sayang, akan dia pandangi, akan dia dekati, akan dia elus-elus ya. Sentuh dengan lembut. Dengan penuh harap mudah-mudahan nanti anaknya pun lahir dengan selamat, sehat. Perhatikan betul, ya dia perhatikan betul ketika itu. Makanannya, kesehatannya, kandangnya dan yang lainnya. Namun pada saat itu unta-unta yang sebegitu mahalnya ataupun kalau kita sekarang boleh jadi yang kita gambarkan dalam benak kita harta benda yang sangat banyak entah dia yang berupa emas batangan ya rupiah yang berhamburan yang sangat banyak rumah yang mewah dan seterusnya maka itu pun akan lenyap hilang dari pandangan kita Kita pun akan meninggalkannya, tidak memperdulikannya lagi. Masing-masing kita akan merupakan itu semuanya. Ya, sebagaimana di dalam uh, surat Abasa kemarin, itu Yawma yafirul mar'u min ahih wa ummihi wa ahbi wa sahibati wa bani likulli mri'im minhum yawma idin sya'nu yughni mereka masing-masing memiliki kesibukan sendiri-sendiri yang tidak bisa diganggu kesibukannya dengan satu yang lain. Wa idal wukhushu syarat. Ya. Dan wuhus ini jamak dari wahshin dan wash wahshin itu makna aslinya adalah binatang uh, buas ataupun binatang yang tidak dipelihara. Namun maksudnya kata beliau Rahimullah taala maksudnya adalah seluruh binatang. Seluruh hewan melata, binatang melata. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala ataupun ditafsirkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma faratna fil kitabi min syai' summa ila rabbihim yuhsyarun. Tidak ada satupun binatang melata di muka bumi ini. Dan juga tidak ada satupun burung yang terbang di langit dengan mengepakkan kedua sayapnya, kecuali ya, mereka itu adalah seperti umat. Ya, mereka eh, melainkan mereka itu adalah umat seperti juga kalian. Ya, semisal dengan kalian. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tidak ada satupun yang kami tinggalkan di dalam kitab yang mulia itu maksudnya adalah Al-Lauh Al-Mahfud. Tidak ada satupun yang terluput melainkan Allah Subhanahu wa taala telah catat di dalamnya. Summa ila rabbihim yuhsyarun, kemudian hanya kepada Rabb-nya lah. Ya. Ada huruf jar ila rabbihim yuhsyarun yang sebetulnya jar majur ini letaknya di belakang namun kemudian diletakkan di depan ini memiliki maksud yaitu litakhsis itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sajalah mereka itu akan dikumpulkan maka seluruh binatang yang melata termasuk juga manusia termasuk kita ya jadi yang akan dikumpulkan di padang masyar nanti bukan hanya manusia. Manusia dan hewan. Dan ketika itu manusia dan hewan sama. Sama-sama tidak berpakaian, sama-sama tidak membawa bekal, sama-sama tidak memakai alas kaki. Sama dengan hewan. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan perkara yang ada di antara hewan. Hatta innahu yaktasu lil bahimati al-julahai. Allah Subhanahu wa taala akan mengkisos binatang-binatang yang tidak bertanduk dengan cara Allah Subhanahu wa taala memberikan tanduk kepada mereka guna membalas binatang-binatang yang memiliki tanduk dan menyiksanya di dunia. Jadi ketika di dunia ada binatang yang tidak memiliki tanduk, kemudian disiksa oleh binatang yang ataupun diperang diserang oleh binatang yang bertanduk, maka uh, ketika itu Allah akan memberikan kepada binatang yang di dunia tidak bertanduk tadi memberikan tanduknya, ya, memberikan tanduk kepada mereka untuk apa? Untuk mengkisos, membalas binatang-binatang yang telah menyakiti dirinya di dunia. Namun bedanya bahwa tatkala binatang ini dikumpulkan di padang masyar diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikisos mana-mana yang layak untuk dikisos dan seharusnya dikisos. Maka kemudian mereka diperintahkan ya kuni turabah. Jadilah kalian semuanya turab. Jadilah kalian semuanya tanah. Maka kemudian mereka pun setelah ditegakkan keadilan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka kemudian akan menjadi tanah. Ya, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hadisnya adalah hadis yang sahih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wa idal biharu sujirat dan tatkala lautan-lautan itu Allah Subhanahu wa taala nyalakan. Ya, kita tahu bahwa yang biasanya bisa dinyalakan kalau di dalam pandangan kita di dunia ini adalah minyak tanah, bensin, oli ataupun yang semacamnya. Namun nanti dia yaumul kiamah akan berubah. Yang akan Allah Subhanahu wa taala nyalakan adalah air yang ada di lautan. Maka maksud kemudian Allah akan membakar lautan, menyalakan lautan itu adalah airnya yang akan Allah Subhanahu wa taala nyalakan. Padahal ya kita mungkin pernah mendengar, pernah mengetahui dalam eh, pelajaran-pelajaran uh, yang mungkin pernah kita dapat ya, entah di ilmu fisika ataupun ilmu geografi dan yang lainnya bahwa lautan itu luasnya lebih luas dari bumi dan bahkan ya hampir-hampir luas lautan itu dua per tiga dari luasnya bumi. Jadi bulatan dunia ini dua per tiganya adalah berisikan lautan. Bagaimana keadaannya? Tatkala yang dua per tiga dunia ini Allah subhanahu wa ta'ala nyalakan. Maka apa jadinya yang sepertiga? tidak ada artinya. Maka bumi Bumi yang kita injak sekarang ini ketika itu Akan menjadi kering kerontang Sebagaimana tatkala kita melihat Tungku yang yang kita gunakan untuk memasak misalnya. Kita lihat ketika di bawahnya dikasih api, maka dia akan semakin kering dan semakin kering. Itulah gambaran keadaan bumi ketika itu. Wa idan nufusu zuwijat dan tatkala jiwa-jiwa ini dikumpulkan dengan yang sama dengan yang semisal ya, dengan uh, yang sejenis dikumpulkan dengan gengnya bahasa kita maka tatkala seluruh manusia dikumpulkan dengan yang sejenis dengan dirinya ya kalau yang kafir dikumpulkan dengan yang kafir yang mukmin dikumpulkan dengan yang mukmin ya karena maksud daripada zuwijat Ya, dipasangkan ini tidak mesti antara lelaki dan perempuan. Ya. Kalau setiap manusia itu dipasangkan dengan yang sejenis dengannya, dikumpulkan dengan yang sejenis dengan dengan dirinya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam ayat yang lain dalam surat al waqiyah "Wa kuntum azwajan salasa." Dan kalian ketika itu menjadi berpasang-pasangan yang jumlahnya tiga. E asnafun salah satu yaitu memiliki tiga kelompok. Maka pada saat itu setiap umat, setiap manusia akan berkumpul dengan orang-orang yang sejenis dengan dirinya. Yang kalau di dunia ini boleh jadi orang itu tidak mesti berkumpul dengan yang sejenis dengan dirinya. Bisa jadi dalam satu keluarga ada yang kafir, ada yang mukmin. Kumpul di dalam di dalam satu keluarga. Dalam satu kampung ada yang kafir, ada yang mukmin. Ada gerombolan manusia, oh, mana itu? Dari mana? Oh, dari kampung Pukung Dalangan misalnya. Namun pada hari kiamat nanti manusia itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang sejenis dengan dirinya. Wa idal mau'udatu su'ilat dan pada saat bayi-bayi perempuan ataupun anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya. Karena dahulu orang-orang jahiliyah memiliki kebiasaan mereka mengubur anak-anak perempuannya dengan satu anggapan bahwa tatkala mereka memiliki anak dan anak yang terlahir itu adalah anak perempuan, maka itu akan mendatangkan kehinaan pada diri mereka. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat An-Nahl ayat ke-59. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddah wa huwa kadhim. Ya, muswaddan wa huwa kadhim. Dan tatkala mereka ataupun salah seorang di antara mereka diberikan kabar gembira akan datangnya anak perempuan, maka menjadilah wajah mereka hitam kelam menampakkan kemarahan dan kekecewaan. Maka kemudian tatkala mereka mendapatkan anak perempuan mereka memilih apakah saya pelihara namun saya mendapatkan kehinaan atau saya kubur hidup-hidup dan saya mendapatkan ketenangan. Maka yatawara minal qaum min su'i ma busyira bihi ayumsikuhu ala hunin am yatussuhu fi at-turab. Maka kemudian satu kaum tersebut yang mendapatkan kabar gembira akan diberikannya anak perempuan kepada dirinya Ya mereka harus memilih Apakah mereka akan memeliharanya dalam keadaan mendapatkan kehinaan Di tengah-tengah kaumnya Ataukah mereka harus menguburnya hidup-hidup ke dalam tanah Itulah satu di antara kebiasaan yang sangat buruk, yang sangat hina dan mereka hilang otak warasnya. Karena seandainya seluruh orang, eh, anak perempuan itu dikubur hidup-hidup, dimusnahkan, maka bagaimana nanti akan berkembang biak? Namun itulah orang yang sudah tertutup akal sehatnya. Hal yang seharusnya tidak dilakukan pun pasti akan kemudian dilakukan. Maka kemudian akan ditanya Bi'ai dambing kutilat. Ini ada dua bacaan, Bi'ai dambing kutilat ataupun bi'ai dambing kutilti. Ya, kedua-duanya bisa, namun yang lebih sesuai dengan ayat sebelumnya maka bi'ai dambing kutilat. Dosa apakah yang telah dia lakukan sehingga dirinya harus di kubur hidup-hidup sehingga dirinya harus dibunuh. Maka mungkin kita akan mengatakan ataupun akan bertanya, kenapa mesti dia ditanya seperti itu? Sementara dia jelas tidak berdosa. Kenapa? Karena dia adalah terdolimi. Dia adalah orang yang mazlum, yang terdolimi. Kok kita tanya dosanya? Apa dosamu sehingga kamu dikubur hidup-hidup? Maka pertanyaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka-mereka nanti di yaumul kiamah yaitu anak-anak yang dibunuh, yang dikubur hidup-hidup itu dalam rangka untuk mencelah dalam rangka untuk menunjukkan keburukan yang telah dilakukan oleh orang-orang yang membunuh mereka, yang telah mengubur mereka hidup-hidup. Kenapa? Karena Allah nanti akan datangkan kedua-duanya. Yang mengubur dan yang dikubur kemudian yang dikubur ini akan ditanya apa dosa Anda sehingga Anda dikubur hidup-hidup. Maka dengan pertanyaan ini saja langsung kemudian orang-orang yang merasa mengubur ini akan merasa bahasa dirinya telah bersalah. Ya. Sangat bersalah. Kenapa dia tidak berdosa, tidak bersalah? Kemudian saya kubur hidup-hidup. Maka dalam rangka untuk menghina, melecehkan, merendahkan ya orang-orang yang telah membunuhnya. Kita ambil satu contoh semisal tatkala ada seorang A namanya seorang A yang dia tiba-tiba dipukul dan langsung pingsan. Berdarah-darah dan langsung pingsan. Maka kemudian ketahuan oleh orang banyak. Dan kemudian baik yang dipukul ataupun yang memukul tadi dibawa ke meja hijau. Di meja hijau kan Sehingga sang hakim pun bertanya, "Apa dosa Anda?" Sehingga Anda dipukul sampai berdarah-darah seperti itu di hadapan orang yang memukulnya. Seperti itulah gambarnya. Jadi dalam rangka untuk merendahkan, menghinakan ya orang-orang yang berbuat zalim dengan kezaliman-kezaliman yang mereka lakukan dan sekaligus untuk menampakkan bahwa si zalim itu memang betul-betul telah berbuat suatu kezaliman. Wa idza suhufu nusyirat Dan tatkala suhuf ya, suhuf ini jamak dari sohifah, dan sohifah adalah lembaran-lembaran kertas yang telah ada tulisannya. Dan maksudnya pada hari itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dengan as-suhuf di sini adalah catatan amal perbuatan manusia. Ya, catatan amal perbuatan manusia akan dibuka di hadapannya. Sehingga setiap manusia ketika itu akan mengetahui apa yang telah dia lakukan di dunia. Sehingga dengan dirinya mengetahui apa yang telah dia lakukan dalam catatan-catatan hariannya, maka kemudian Allah mengatakan kita kitabaka Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Bacalah catatan amal perbuatanmu dan cukuplah catatan amal perbuatanmu ini menjadi hasib, menjadi penghitung, menjadi penghisap ya, atas apa yang engkau lakukan dahulu di dunia. Pada hari ini cukuplah itu menjadi hakim bagi dirimu. Nah oleh karenanya ketika kita mengetahui bahasanya ucapan kita, perbuatan kita, bahkan perbuatan hati kita yang sungguh-sungguh berupa azam itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, melalui tangan-tangan para utusannya itu para malaikat. Sehingga ini akan menjadi peringatan bagi kita semuanya ya agar kita hendaknya berhati-hati di dalam bertutur kata dan berbuat. Kenapa? Karena selalu ingat bahwasanya ada malaikat-malaikat yang senantiasa mencatat amal perbuatan kita. Bahkan hanya sekedar ucapan. Kita jangan mengatakan ah hanya ucapan. Berapa banyak orang yang kufur karena ucapan yang dia ucapkan ma yalfidu min kaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan yang diucapkan oleh seorang manusia kecuali di sisinya ada malaikat yang senantiasa mencatat dan mengawasi dirinya. Nah dalam masalah perkataan misalnya Rasulullah SAW mengatakan min husnil islamil mar'i tarkuhu malayaknih.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 Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada waktu-waktu yang lainnya insyaallah taala. Itu kita sampai pada Wa idza suhufu nusyirat yaitu ayat yang ke-10 ya, ayat yang ke-10. Jadi sudah lebih dari 10 ayat pelajaran yang kita baca pada kesempatan sore hari ini. Tentunya banyak sekali salah dan kurangnya karena kebodohan kami pribadi dan gangguan syaitan. Al-afu minkum astaghfirullahaladzim namun kalau ada benarnya maka semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.